dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Saya... Uh... iya, ceritakanlah Sariti Aku sebagai orang tua dari Saka ingin sekali mengetahui masalahnya. Apakah benar Saka mempunyai persoalan dengan anting bulan? Saya tidak terlalu banyak mencampuri masalahnya, Eyang. Hmm. Tapi saya sedikit mengetahui tentang kejadian itu. Iya, ceritakanlah Sariti. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur Kali ini dalam episode yang ketiga dengan judul Rahasia Bukit Tengkorak. Naskah disusun oleh Ala Sunar, ide cerita Cece Sukiar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Bulan, Chris Urswan sebagai Raden Sakapal Waguna, Bahar Mario sebagai Seta Keling, Bambang JKR sebagai Dampu Awuk, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, Yulia sebagai Cempaka, Hana Pertiwi sebagai Sariti, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Purbaya tidak dapat menahan diri lagi mendengar cacian terhadap ibundanya dan segera memukul roboh Raden Karmapala. Dan pada akhir kisah itu, Dampu Awuk yang belum secara penuh mendapat penjelasan tentang terbunuhnya Intan Pandini menanyakan pada kakangnya di dalam pertemuan dengan Kiparang Pungkur. Eh, Saka, ada apa? Hah? Apa yang sesungguhnya telah terjadi? intan Pandini, orang yang saya cintai telah mati, ya. Hmm. Dia telah mati. Hmm. Siapa yang telah membunuhnya? Ayo, katakan. Dan mengapa Anting bulan tidak kembali bersamamu? Adi Wulan, ya. Oh, Wulan. Apa maksudmu? Wulan Eyang. Anak itulah. Anak itulah yang telah membuat saya menjadi seperti ini. Hmm. Yang telah menghancurkan seluruh harapan saya. Apa maksudmu, Adisaka? Kami semua tidak mengerti dengan kata-katamu. Intan. Intan mati. Mati di tangan anting Wulan. membunuh kekasih Paman Saka. Hei, kau berkata apa saat Bohong! Tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin Adi Wulan telah membunuh Intan Pandini. Hei, Saka, jelaskanlah semua ini pada aku. Iya, Adi Wulan telah membunuh Intan Pandini. Setelah dia beberapa hari menculiknya, menyembunyikan gadis yang tidak bersalah itu di sebuah hutan yang lebat. Ah, kenapa bisa sampai terjadi hal tersebut? Eh, saya tidak mengerti. Saya tidak tahu, Eyang. Saya, saya, saya. Oh, Paman Saka pingsan. Ah, Intan. Hmm? Intan. Maafkan aku. Aku tidak dapat melindungi dirimu. Intan. Bawa saudaramu beristirahat di kamar, Seta. Juga kau, Awuk. Uh, baik, Eyang. Ayolah kita ke kamar saja, Kakang Saka. Jempaka, kau bantulah Paman Seta dan Paman Awu. Iya, baik, Eyang. Pembicaraan kita jadi terganggu dengan urusan anakku. Maafkan aku, Pungkur. Oh, tidak mengapa, tidak mengapa. Uh, Kita dapat lanjutkan nanti. Uh, uh, jika demikian, saya pamit ke belakang, Kek. Oh, tunggu ya. dulu, tunggu dulu, Sariti. Uh, Kelihatannya kau banyak mengetahui tentang peristiwa Saka dan Intan, ha? Huh? Uh, saya... Uh... Eh, iya, ceritakanlah, Sariti. Aku sebagai orang tua dari Saka ingin sekali mengetahui masalahnya. Apakah benar Saka mempunyai persoalan dengan Anting Wulan? Saya tidak terlalu banyak mencampuri masalahnya, Eyang. Hmm. Tapi saya sedikit mengetahui tentang kejadian itu. Iya, ceritakanlah Sariti. Kedatangan Kakang Saka pada Intan di tempat kami membuat Intan menjadi gembira dan berbunga. Akan tetapi, ketika saya datang, saya hanya melihat Kakang Saka yang sedang menangisi mayat Intan dan menyambat, menista Wulan yang telah membunuhnya. Kakang Saka mengejar dan saya, saya tidak dapat menjaga Intan Pandini yang agaknya telah menjadi mayat. Seseorang telah membawanya pergi. Ah, aku tidak tahu lagi apa yang harus kulakukan menghadapi masalah seperti ini. Oh ya ya, aku yakin ada sesuatu masalah yang terselip di belakang peristiwa ini. Itu sudah pasti, Pungkur. Aku pasti anting bulan mencintai saudara angkatnya sendiri, Saka Palwaguna. Akan tetapi, kenapa anak itu sampai dapat melakukan perbuatan piadap itu? Saya masih sempat mendengar dari kejauhan teriakan Bulan sambil terisak menangis bahwa ia tidak sengaja membunuhnya. Oh, bagus. Aku memang yakin anak itu tidak mungkin dapat membunuh seorang gadis yang lemah seperti Intan Pandini. Uh, ah, sudahlah, Wanayasa. Uh. Agaknya kau pun perlu beristirahat. Nanti kau bisa mendapat penjelasan lagi dari Saka Palwakuna anakmu itu. Iya. Yeah. Kau benar. Aku perlu beristirahat. Ada apa sebenarnya Adisaka? Kenapa bisa terjadi peristiwa seperti itu? Terlalu pahit untuk diceritakan, adik. Eh, tapi, Paman Saka, apakah... Eh, apakah benar Bibi Anting membunuh kekasih Paman? Uh, Kau buatkan air hangat untuk minum dan membasahi kepala Paman Saka. Uh, tapi, tapi aku ingin sekali mendengar cerita tentang Bibi Wulan. Hmm. Cempaka, kau buatkan air hangat untuk minum dan membasahi kepala Paman Saka. Uh, uh, baiklah. Huh, mereka pasti sengaja mengusirku. Mereka tidak memperbolehkan aku mendengar cerita tentang Bibi Wulan. Ah, hei, bukankah itu Eyang Guru? Sedang apa dia melamun di bawah pohon itu? Ah, coba kulihat. Eh, kenapa kau datang kemari, Cempaka? Ah, Eyang, hmm? mereka ingin bercerita tentang Bibi Wulan dan aku tidak diperbolehkannya mendengarnya. Hmm. Untuk itu, Paman Au menyuruhku untuk membuatkan air hangat. Hmm. Hmm. <laughs> iya, pamanmu benar. Kau memang tidak perlu untuk mendengarnya. Uh, tapi, tapi itu merupakan cerita tentang bibi Wulan. Iya, tapi kau memang belum cukup dewasa untuk mendengar cerita itu. <sighs> Sudahlah, buatkan air untuk pamanmu. Lalu kembalilah kemari. Temani Eyang. Uh, iya, baik Eyang. Anak baik. Anak baik. Kesetiaannya pada junjungannya luar biasa sekali. Jika saja aku tidak mencegahnya, mendustainya, Mungkin dia sudah pergi untuk mencarinya seorang diri. Eh, Wulan sudah mengecewakan aku. Eh, Wulan, Wulan. Sudah kau berikan air hangat yang diminta pamanmu? Sudah, Eyang. Hmm. Mereka mempersilahkan aku untuk duduk ketika aku membawakan air itu. Hmm. Tapi aku tolak. Kukatakan e, tidak usah saja. Pasti ceritanya sudah habis. <laughs> Eh, lalu? Huh? E, eh, hmm? Lalu aku langsung tinggalkan kamar itu dan kemari. Hmm. <laughs> ya, sudahlah. Tidak usah kau urusi persoalan orang-orang tua. Ha? Tugasmu yang paling baik kau urusi dan kau kerjakan adalah latihan. Ha? Uh, tapi yang, hmm? bagaimana aku dapat berlatih di tempat orang seperti ini? Huh? Kenapa memangnya? Huh? Eh, uh, mm, di mana tempatnya, Eyang? Ya di sini di sini? Iya, di sini. Memangnya kenapa? ah Uh, ah, mana mungkin, Eyang. Hmm? Mereka akan melihat dan menonton aku berlatih nanti. Ah, malu, Eyang. <laughs> kenapa harus malu, ah? Pantas sejak kedatanganmu kemarin, kau tidak pernah berlatih lagi, ya? Uh, tapi, uh, nanti... Eh, Ah. Dengar cempaka, eh? apa yang kau dapatkan selama tiga bulan lebih dalam perjalanan kita mencari Raden Purbaya dan Karma Pala akan sia-sia jika tidak terus kau latih dan praktekkan. Ayo, cobalah di tempat ini. Uh, ya, Baik, Eyang. Hup. Hiat. Hiat. Eh. Hiat. Hup. Hiat. Eh, eh, eh, tunggu, tunggu dulu, Cempaka. Ah, hmm, eh, Kenapa kau tidak memulainya dari uh, kincir metu tingkatan pertama? Hmm? Tingkatan pertama? Hmm. Uh, Apakah apakah masih perlu aku latih lagi, ya? <laughs> eh, belum. Belum saatnya kau tinggalkan ilmu yang telah kau dapatkan itu, ha? Ilmu itu masih harus dan terus kau latih, ha? Agar gerakanmu itu menjadi satu gerakan yang mendarah daging, ha? bukan gerak buatan saja. Nah, coba kau ulangi dari tingkatan pertama. <sighs> Baik, Eyang. Hup, iya. Bagus. Ya, terus, terus mantapkan gerak tangan dan hentakkan kakimu. Iya, bagus, bagus. Hmm, ya. Ah. Ya. Hmm. Ya. Ah. Ah, lanjutkan kincir metu tingkat dua. Ayo campaka. Hmm. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. <laughs> Bagus. Bagus sekali Cempaka. Bagaimana bisa kau kuasai kincir metu sampai dengan tingkatan kedua? <laughs> Paman Auk menghina. Pastilah hmm. paman tidak berkata yang sesungguhnya. <laughs> Cempaka, kau memang mengejutkan kami. Hmm. Bisa menguasai kincir metu hingga ke tingkatan kedua. Uh, Eyang, eh. bagaimana bisa itu Eyang? Ah. Aku pun tidak mengerti, Ahu. Eh, cempaka cerdas sekali. Gerakan-gerakan yang kuajarkan selama tiga bulan perjalanan dapat dikuasainya seperti ini. Penguasaan gerak hingga sempurna untuk jurus-jurus terakhir dari tingkatan pertama. Biasanya cukup memakan waktu. Bagaimana Cempaka bisa cepat menguasainya? Ah. Untuk penguasaan gerak yang sulit itu, aku hanya mengulang beberapa kali saja. Dan cempaka mampu mengikuti dengan uh, hampir sempurna. Kau hebat sekali, Cempaka. Kelak dengan kecerdasanmu ini, kau dapat menjadi seorang pendekar wanita yang pilih tanding. Ah, Paman, Paman terlalu memujiku. Terima kasih, Paman. Awuk, di mana kakangmu, Saka? Hmm? Sedang beristirahat seorang diri setelah minum air hangat buatan cempaka. Uh, sudah selesai ceritanya. eh, Auk, kau temanilah cempaka berlatih. Aku akan menemui Kipungkur. Baik, Eyang. Setan. Sampai kapan aku harus terkurung dalam gua ini? Dari cahaya yang menembus melalui celah-celah batu itu, dapat ku ketahui sudah dua hari dua malam aku di sini. Entah apa jadinya jika tak ada kolam kecil yang penuh dengan katak dan ikan ini. Aku harus segera keluar dari tempat ini. Aku harus membongkar rencana busuk dari jerangkong hidup. Jika tidak ada Purbaya, mungkin Eyang tidak akan terperdaya. Eyang Guru dan Kiparan Pungkur tentu akan waspada jika menghadapi jerangkong hidup. Akan tetapi, jika anak iblis itu yang diperalat, tentu Eyang Guru dan tamu-tamu undangan akan mati terperdaya, seperti hanya kakek Guru Mamang Kuraya. keluar dari dalam gua ini. Harus. Jika perlu, aku akan mencoba membobol dinding gua ini. Dinding karang ini tidak mungkin kubobol. Aku harus mencari bagian yang lain. Hmm. Ya, ku coba tempat ini. Celaka. Celaka. Aku dapat terkubur hidup-hidup di dalam gua ini. Oh, atap gua inilah yang menjadi runtuh karena seranganku. Hai, apa itu? Hmm, kuratan guratan gambar orang yang sedang melakukan kerak. Agaknya gambar ini tertutup oleh lumut-lumut dan pukulanku tadi. Oh, lumut-lumut telah rontok. Hmm. Duduk bersila. Berdiri tegak dalam posisi yang angkuh. Hei, jurus... Jurus Aji Saktika ini mungkin. Gerakan ini lebih mirip gerakan dari seorang raja yang sedang memberikan perintah. Hmm, ini... Ini lompatkah? Aneh. Tidak ada tekukan kaki. Ah, ini... Ini lebih mirip dengan kelelawar sakti jerangkong hidup. adalah benar Aji Sakti peninggalan dari uh, dari seorang tokoh sakti. Uh, ini ini ada sesuatu yang dapat kucoba. Uh, ba, Bayu Cakrabuana. Apakah suatu aji kesaktian yang sangat hebat? Apakah sama baiknya dengan kincir metu yang guru? Ah, ah sudahlah. Untuk apa aku mengurusi kuratan-kuratan kabar ini? Aku harus segera tinggalkan tempat ini. Atau Eyang Guru dan saudara-saudara seperguruanku akan menjadi korban. Ah, coba, ku periksa tempat-tempat lainnya. Hmm, di sebelah sini ku coba. Hmm, tapi aku akan mencoba mengetuk dindingnya dulu. Aku khawatir jika dinding ini keras, tetap gua yang menjadi korban. Loh, Jeng Tati kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu, beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol obat flu andalan. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak, cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu. Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Prokol sirup produksi Kalbi Farma. Anting Milan yang mencemaskan keadaan Eyang Guru dan saudara-saudaranya berusaha terus untuk mencari jalan keluar dari dalam gua bawah tanah itu. Guratan-guratan gambar pada dinding yang ditemukannya itu tidak lagi menarik hatinya. Nah, para pendengar, apakah Anting bulan akan berhasil keluar dari dalam gua bawah tanah itu? Dan bagaimanakah dengan pertemuan yang akan diadakan oleh Jerangkong Hidup? Saudara pendengar, ikutilah serial Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ketiga Rahasia Bukit Tengkorak yang dipersembahkan oleh Prokol Obat Flu Andalan dan Kalpanak Pembasmi Panu, Kadas, Kurap, dan Jamur Kulit bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.